من صيام الدهر wajiamu qiyamuhu ini fi ghairiha minal buldan. Demi satu hari di tanah Haram dan Mekah itu. Ya, aman ini di lingkungan deh di Mekah dan sekitarnya. Satu hari saja di situ. Lebih aku ini bagimu, hai Mekah. Wa abdalu eh lebih ya lebih aku ingini dan lebih abdal daripada puasa sahur dan menegakkan maksolat di malam harinya. Fi gairiha pada tempat lain daripada negara-negara. Nabi lebih demen satu hari di situ daripada tempat lain. Lebih abdul kata Nabi di Mekah walaupun satu Gimana ya kalau hidup di situ? Gimana ya pakai kita ibadah ya bertahun-tahun? Waruya man salla khalfal magami ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وأعطي من الحسنات بعدد كل من صلى خلفه أضعافا وأمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكبر وأمر الله له وأمر عز وجل وأمر عز وجل جبريل وميكالا وجميع الملائكة أن يستغفروا له إلى يوم القيامة Diwayatkan siapa orang yang sholat di belakang makom Ibrahim. Habis kelar sawab, sholat sunnah dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Telapak kaki. Makom maknanya injekan dia ya. Bukan kuburan. Makom. Ya tempat dia telapak kakinya itu. Ada gede belakang. Ya. Di dipakai pakaian itu ya. Apa namanya? Sadak begitu. Nah kita sholat di belakang. Kalau di sini nggak mungkin belakang lagi. Mungkin di sini nggak mungkin makin jauh nggak apa-apa. Kan madep Ka'bah juga. Ya. Siapa orang yang sholat di situ di belakang magom telapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Ghufiralahu diampuni baginya ma kata min dzambi dosa yang lalu. Dosa yang lalu. Minasiral daripada dosa-dosa yang kecil ya. Selain zina yang begitu-gitu mesti taubat ya wa minal hasanat dan diberikan kebaikan Dia kulli man sallaha al-kaum sebanyak bilangan orang yang sholat di belakang dia yang di belakang makam Ibrahim terus berapa orang yang sholat dapat pahala sebanyak dia kalau salat saat kita sholat di belakang kita sholat juga sekian ribu orang berarti kita dapat sekian ribu itu kali 100 ribu <laughs> Dengan ya. kalkulator nggak muat tuh angkanya. Nggak muat, nggak cukup ah. Allah. Mudah-mudahan kita bisa umroh. Ya. Kalau ada yang ngajak umroh jangan tolak ya. Ya. Aneh kalau diajak nggak nolak. Ya aja. Waru Wa amara azza wa jalla dan Allah perintahkan Jibril, Mikail, wa jami'al malaikat dan seluruh malaikat yang jumlahnya la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat malaikat seluruhnya. Ayastaghfiru mohon ampun buat dia itu yang sholat sekali aja di belakang makam Ibrahim. Ya, disuruh sama Allah, Jibril, Mikail dan semua malaikat untuk mohon ampun buat orang itu. Ila yaumnya kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi orang yang udah haji, orang yang udah umroh aman sudah. Dia dapat umroh dan mabrura, haji mabrura, sudah. Isma yang di magang Ibrahim sekali atau dua berkali-kali, apalagi yang tiap hari, tiap tahun berangkat, tiap lima tahun berangkat, umroh sering. Uh, nabungannya banyak tabungan. Malaikat sikpain terus. Yang belum banyak amalan-amalan di tanah air deh ya baca doa apa namanya uduk siapa orang yang selesai uduk asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin sambil ngangkat tangan ngadep ke kiblat ya jadi tasbih kan? itu bacaan itu menjadi satu tasbih gelantungan di arus dan malaikat terusin ila yaumil qiyamah. Ya, enggak berkurang. Ya. Kalau dibaca bes, tiap lima waktu, untuk proses berapa itu? Terus melambungan itu di harus Malaikat ya. Ila yaumil qiyamah itu malaikat tasbih tasbihnya dia itu dijadikan oleh malaikat setiap sampai hari kiamat. Kalau yang bacain anzanahu ya, lagi fadilah disebut. Waruya man taba haula baitillah sab'an. Siapa orang diwayatkan siapa orang yang tawaf di sekitar Ka'bah tujuh kali. yaumin sarifin syadidil har. Di hari yang kemarau, sangat panas. Asyuran an ra'si. Dia telanjang kepalanya, masuk terbuka nggak pakai tutupan kepala. Kan orang ada yang tawaf aja pakai biji buli kalau nggak lagi tawaf, ya, lagi nggak tawaf apa ihram. Kalau lagi bikin tawaf aja kan buli Ya. Ini dia hausiran amras. Buka kepalanya. Wastaslama al-hajar al-aswada. Lalu dia istislah nyentuh. Nyentuh hajar aswad. Kalau nggak bisa nyium, bisa nyentuh aja gitu. Bikuli taubah setiap kali awal min ghairi dia ahadan dengan syarat nggak nyakitin seseorang pun jangan oh, wah wah monyong ayo aswad ikut orang borong orang maling orang nyakitin tanpa itu kalau dia pakai nyakitin mendingan jangan kecer kata karena dosa nyakitin lebih gede daripada dapat pahala ini jadi pahala kagak, dosanya dapat. Ya, makanya orang jamaah haji kita jangan dipaksain, pakai nyakitin orang. Ya, dorong sono, dorong sini, jambak sono, jambak sini, ngikut, nyetel dia, nyakitin. Jangan mendingan. lagi kagak dapat, dosanya pasti. Kecuali kita nggak nggak begitu deh. Dapat juga Islam atau nyium. Bagus. dengan tanpa menyakiti seorang pun wagalla galamahu dan sedikit ucapannya illa min zikrillah malaikat zikrillah Allah alhamdulillah atau apa aja deh ya Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billah. Malaikat itu yang berbanyak. Ya bukan ngomong ah, ngomong kakak luar sambil marahin Hajar Aswad ngobrol gitu. Bukannya begitu, tapi sambil tasbih atau sambil zikir. Maka Allah catat kutiba lahu dicatat baginya bi kulli setiap langkah Ya yarfa'uha yang diangkat satu nindak dua nindak tiga setiap langkah ini Allah catat atau dicatat sadumuna alfi hasanah ya, tujuh puluh ribu Selangkah. Dua kaliin. Tiga kaliin. Tujuh puluh ribu tadi. Kali, kali, kali, kali, kali. Mundur lagi, maju lagi. Banyak langkah lagi lagi. Kedorong ke kiri. Berapa lagi. Oh, makin banyak. Rombang api makin banyak langkahnya. Nyampe juga. Tapi nggak nyakitin. Melainkan asrullah dia mau. Dapat juga. Maka setiap langkah dihitung tujuh puluh ribu. Oke. Okay. Wa muha anhu sab'una albi hasai'at. Dan dihapus tujuh puluh ribu kejahatannya. Wa rufi'a lahu sab'una albi darajah. Diangkat puluh ribu derajat. Ya. Wa al mashi 'ala rajid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala al kawakib. Dan keutamaan orang yang jalan kaki atas orang yang menunggang kendaraan seperti keutamaan bulan malam sabit ya malamnya bulan Lailatul Qadar ya nah purnama atas sekalian bintang-bintang oh bulan purnama bulat cakep ya. seperti utamanya bulan purnama itu terhadap bintang-bintang bintang dikit -bintang. ya banyak kelenjak dikit ya. ya. kalau bulan purnama cakep وروي من طاب بالبيت خمسين مرة يعني خمسين أسبوعا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه Riwayatkan juga siapa orang yang tawaf di Ka'bah sebanyak 70 eh 50 kali atau 50 minggu. Ya. Yeah. Kaliin aja tuh 50 minggu. Tawafnya 7 kali tetap, cuman banyaknya 70 kali. Berarti seminggu sekali ditawaf. Selama 50 50 minggu atau keteng boleh juga pokoknya seumur hidup aja deh seumur hidup dia bisa dihitung dapat 50 kali ya ya 50 kali pokoknya gitu aja mau mau mau setiap minggu mau setiap bulan mau setiap tahun kayak kita gitu, nih mau setiap lima tahun ya kalau lima tahun sekali haji kita tahu berapa kali di paling top 10 kali deh 10 kali berarti mesti berapa kali lagi kita haji itu kalau sekali pergi haji kita 50 kali tawaf, eh 10 kali tawaf, berarti ah, 5 kali, 5 kali haji. Oke ada orang yang yang dia udah bikin tawaf umroh, tawaf haji, ntar abis sembahyang tawaf, abis sembahyang tawaf, panjangin tawaf, boleh ya bang, tawaf doang. Kalau dapat 50 kali aja, masuk nih fadilah ini. <clears throat> Kharaja min zunubihi kayau waladilhu keluar dari dosanya seperti eh, dia dilahirkan oleh ibunya wallahu dan hadis yang lain juga masuk al hajjul mabrur eh laisa jaza ilal jannah hadis lain siapa orang yang haji dia enggak man hajja bait walam yaqul walam yarfus walam yaqsub kharaja min dunubihi kayauma wadadatuhu ummu masuk dalam banyak pokoknya haji untuk umrah untuk قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر من قلت انا ونبينا من قبل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الحق عليها نحيا وعليها نموت وفيها نموت ان شاء الله تعالى من الامين برحمه الله وكرمه الفاتحه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك وتجعلنا ممن خالف امرك واعطاك حسبنا الله نعم الكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم اغننا بالحلم اغرنا بالتقوى تبنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين